Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Akhwani <clears throat> bin rahimakumullah Menjelaskan Permasalahan Melanjutkan penjelasan tentang uh, Tuduhan As-sahafiqah <clears throat> Terhadap para syekh kita tadi kita telah sebutkan bahwa <clears throat> termasuk hal yang menjadi ganjalan pada sikap-sikap Syekh Muhammad bin Hadi adalah uh, <clears throat> sikap beliau terhadap Muhammad al-Imam yang tidak jelas bahkan beliau memberi uzur atau menerima alasan Muhammad al-Imam yang seperti itu. Padahal kita telah ketahui bahwa Muhammad al-Imam jatuh pada perkara-perkara yang sangat besar dan bukan hanya itu. Ya. Bukan hanya itu. Itu tadi kita sebutkan sebagai uh, apa? gongnya Padahal kalau dirunut sebelum-sebelumnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya dan itu telah dijelaskan oleh para syekh kita di antaranya Syekh Ali Asy-Syarafi atau Al-Hudaifi hafizahullah dalam beberapa makalah beliau dan ternyata memang Muhammad Imam menyembunyikan hal-hal yang menyimpang dan telah dinasihati dan diupayakan oleh para syekh kita untuk dinasihati tapi tetap saja pada pendiriannya. Makanya Syekh Ubaid <clears throat> Hafizahullah ketika terjadi penanda tanganan perjanjian dengan perjanjian dengan Houthi beberapa waktu berikutnya kemudian beliau sudah e, mengatakan bahwa Muhammad al-Imam <clears throat> ikhwani ya Muhammad al-Imam ikhwani yakni dia manhajnya seperti itu ikhwanul muslimin dan memang ternyata sejak dulu dia <clears throat> Eh, me membanggakan atau apa kita katakan yakni terhadap tokoh-tokoh ikhwan muslimin terutama ketika itu Muhammad eh, Abdul Majid Az-Zindani itu tokoh ikhwan muslimin di Yaman dia tetap apa menyanjungnya nah bagaimana seorang ahlu sunnah apalagi seorang syekh menyanjung seorang tokoh ikhwan muslimin Nah ini kan hal yang aneh. Justru dia kalau begitu di atas manhaj ikhwanul muslimin. Walaupun secara struktur mungkin tidak tertulis ya. Tapi secara manhaj dan e, gerakan serta akidahnya seperti ikhwanul muslimin. <clears throat> Ikhwanul rahimakumullah. Kembali kepada sikap Syekh Muhammad tadi akhirnya Eh, para syekh dari Yaman misalnya Syekh Ali tadi menjelaskan kepada Syekh Muhammad dan lain-lain tampaknya tidak begitu hasil dari jalsa-jalsa tersebut sehingga uh, <clears throat> dijelaskan akhirnya oleh Syekh Ali dan Syekh Munir tentang sikap-sikap Syekh Muhammad tersebut cuma beliau tidak rela kalau dikatakan tidak punya sikap terhadap Muhammad al-Imam <clears throat> karena dia telah mengatakan begini dan begitu. Ya, cuma itu yang beliau katakan ya kata-kata yang belakangan ini atau di saat waktu itu sedang dibutuhkan justru beliau tidak mengatakan seperti itu. Dan sekali lagi bab ini sudah dijelaskan oleh para syekh kita tersebut. <clears throat> Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. <clears throat> Adapun kondisi sekarang dengan apa fitnah tersebut <clears throat> akhirnya keadaan <clears throat> semakin tidak karuan. Tapi alhamdulillah bagi yang mengikuti bimbingan para ulama kita, mengikuti bimbingan Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Al-Bukhari dalam masalah ini, insyaallah terbimbing dengan baik dan insya Allah mereka tidak begitu bingung sekarang menghadapi masalah ini. Sehingga perkembangan terakhir ini dari bab yang menggembirakan telah banyak pernyataan-pernyataan pembelaan terhadap para syekh tersebut dan pernyataan bahwa mereka mengikuti uh, para masyaih kibar, Syekh Ubaid ya dan Syekh Rabi dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad. Ya, dari negeri-negeri yang tadi kita sebut misalnya Belanda, Amerika, ya, Albania, kemudian dari eh, Pakistan, dari tempat-tempat yang jauh menyatakan bahwa kami mengikuti bimbingan para ulama. Alhamdulillah nampak bahwa eh, tetap insyaallah salafiyin akan terjaga biidznillah ketika mereka mengikuti eh, para ulama-ulama kibar. Adapun yang masih uh, menyedihkan kita bahwa untuk Syekh Muhammad sendiri masih tetap pada pendiriannya. Ya, sekalipun Syekh Rabi sudah uh, terus menyebutkan pernyataan-pernyataan beliau yang dinukil oleh berbagai pihak yang berkunjung kepada beliau ya bahwa fonis ini salah, fonis ini kezaliman, mereka yang menfonis harus bertaubat dan sejenisnya. <clears throat> Tapi tetap Syekh Muhammad pada pendiriannya. Bahkan ada yang menukilkan bahwa dia mengatakan ya dulu juga ketika saya menfonis Safar Hawali atau orang-orang yang sejenis itu dengan uh, eh, vonis bahwa mereka yakni hizbi atau saya tahdir Syarbi juga akhirnya sepakat dengan saya kata dia begitu pula pada kasus ini disebutkan beberapa kasus Syarbi juga akhirnya sepakat dengan saya nah ini <clears throat> ini suatu subhat ya seolah-olah apa akhirnya Syarbi mengikuti Syekh Muhammad kan begitu ya akhirnya kan begitu jadi seolah-olah yang lebih kokoh dalam sunnah siapa Syekh Muhammad. Ya. Yang lebih alim seolah-olah siapa? Syekh Muhammad. Toh nyatanya Syarabi juga ikut saya nanti. Nah, bagaimana? Padahal tidak seperti itu, ya. Uh, justru sebaliknya. Ya. Kalau permasalahan-permasalahan dulu yang jelas pada perkara-perkara khilaf antara ahli sunnah dengan mereka hizbiyin, <clears throat> ahli bid'ah, <clears throat> ya Ketika itu Syarabi bukan tidak tahu, tapi Syarabi dengan e, bertahap ya, berusaha sebagaimana yang kita ketahui dari Syarabi tidak serta-merta menfonis itu, tapi melalui tahap, melalui upaya, usaha. Ya. Baru ketika itu saat tidak ada manfaat, beliau kemudian memberikan apa bantahan-bantahan. Nah, jadi bukannya Syekh Rabi mengikuti Syekh Muhammad atau lebih buruk daripada itu Syekh Rabi tidak tahu baru tahu setelah Syekh Muhammad sama sekali tidak. Ya. Dan bedanya dengan masalah kita sekarang, kalau dulu jelas khilaf dengan mereka orang-orang yang menampakkan bid'ah-bid'ah. Sekarang mana? Mana bid'ahnya? Apa alasannya? Nggak ada. Dan mereka dikenal sebagai syekh-syekh ahlu sunnah. Nah, makanya dijelaskan oleh Syekh Ali Syarafi Hafizahullah dalam satu makalah beliau bahwa berbeda masalah sekarang ini dengan masalah dulu. Jangan dikesankan Syarabi mengikuti Syekh Muhammad seperti itu. Ini penggambaran yang salah. Yang jelas Syekh Muhammad sampai sekarang tetap pada pendiriannya dan ini sangat memprihatinkan uh, kita ya. Kemudian juga dari pengikut-pengikut yang fanatik ini juga semakin runyam ya karena mereka <clears throat> terbawa oleh sikap fanatik taklid buta yang akhirnya membela yang batil membela yang batil dengan berbagai cara dan sampai banyak tulisan-tulisan ya mereka tapi tulisan-tulisan itu disayangkan ya, banyak yang majhul. Tidak pakai nama atau nama samaran. Begitu pula channel-channel Telegram dan grup-grup WA yang termasuk di Indonesia ini, ya. Ada grup al ada grup ini, channel ini, channel itu yang menjadi orang-orang yang fanatik dengan Syekh Muhammad dan terus mencela para ulama kita. Menulis tulisan-tulisan orang-orang yang majhul tersebut dan tulisan-tulisan mereka tidak berbobot. Ya, tidak berbobot. Dan juga mungkin itu salah satu sebab kenapa tidak pakai nama karena nggak berbobot ya. <laughs> dan beda sekali memang kalau kita baca tulisan para syekh tadi yang dibilang su'fuq, kok nggak punya ilmu, tapi bantahannya betul-betul penuh dengan ilmu. Contoh misalnya bisa yang tum yang bisa bahasa Arab membaca bantahan <clears throat> Syekh Abdul Ilah Al-Juhani. Sekarang sudah uh, edisi keempat ya. Sudah edisi keempat. <clears throat> Halakah Rabi'ah. Ilmu dan bukti bisa dipertanggungjawabkan ya fakta data ilmu ada di situ ya dalam eh, masalah-masalah uh, ini begitu pula <clears throat> tulisan Syekh Abdullah bin Salfik ya, membantah pembelaan diri beliau ketika dibilang kezab tidak beradab dan lain-lain dusta dia bantah dengan sopan dengan adab dengan ilmu luar biasa sebelumnya Syekh Nizar yang ini awal yang apa uh, memunculkan apa namanya makalah yang apa mengkritik Syekh Muhammad ya yang membuat mereka akhirnya garang kok ada yang berani ya gimana namanya kebenaran tidak bisa dibiarkan kalau sudah seperti ini akhirnya dari Sudan sana menulis Syekh Nizar tulisan yang ilmu adab ya kan kalau mereka bilangnya oh tidak beradab ini, loh, mana nggak beradabnya itu mana? Coba kita baca. Masa bantah seorang alim nggak beradab ya kalau kalau dengan bahasa yang nggak sopan ya betul itu nggak beradab. Tapi kalau sekedar membantahnya dikatakan tidak beradab ya nggak benar. Akhirnya seorang alim ketika salah ya salah terus kalau nggak boleh dibantah, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Kalau salah ya tetap salah. Ya, ulama kita dulu misalnya Syekh Albani, ya kan? Dengan penuh tawadhu ketika salah ada yang menegur, ada yang membantah dibaca oleh beliau. Kalau benar, beliau sebutkan ya, tarojuk beliau dalam menghukumi hadis karena fulan mundus kepada saya termasuk Syekh Rabi ketika itu membantah Syekh Albani dalam salah satu hadis dan Syekh Albani dengan tawadhu'nya mengatakan benar. Ya, apa yang dikritikan Syekh Rabi kepada beliau. Nah, tapi orang-orang ini nggak rela sehingga dibantah, dianggap bantahan tidak beradab. Padahal secara kata-kata, kata-kata yang sopan dan ilmiah. Nah, itu bantahan-bantahan para syekh tadi. Sementara mereka kalau menulis ya tidak karuan sudah. Ilmu ya tidak ada. Begitu juga kata-kata yang tidak baik, fonis-fonis yang tidak baik. Jadi kalau begitu yang su'afikoh siapa? Ya, manhum as-sa'afiqah. Siapa sesungguhnya yang sa'afiqah kalau begitu? Yang nggak punya ilmu itu siapa sebetulnya? Ya. Nah, itu kondisi sekarang masih seperti itu dari mereka yang fanatik-fanatik tersebut. Dan sebagiannya lebih parah sudah mulai mencela Syekh Rabi, ya, mulai mencela Syekh Ubaid, ya, uh, dengan apa bahasa-bahasa tapi masih apa hati-hati bahasanya. Tapi arahnya sudah jelas. Ya, celaan-celaan itu sudah jelas apalagi ruzek Ya, dalam tulisannya yang naudzubillah ya, sangat tidak beradab. Ya, kalau antum baca antum sendiri akan merasakan. Tapi ya perlu bacalah. <laughs> ya. Tidak beradab sama sekali <clears throat> terhadap Syekh Robi. Betul-betul tidak beradab bukan seperti mereka mengatakan masih kita nggak beradab. Betul-betul tidak beradab bahasanya. Sampai salah satu keluarga Robi nggak terima menantunya, ya. Uh, Fawaz, eh, Fawaz namanya, itu siapa? Uh, ya? eh, Ahmad Khali juga <clears throat> nggak terima, ya, dengan kedustaan plus tidak beradab terhadap Syahrabi. <clears throat> Mereka sih membantah, wow, orang mereka bicara bukan ulama saja dipakai. Bukan, memang dia bukan ulama ya. Tapi dia bicara apa adanya sebagai keluarga syarobi yang menyatakan apa yang sebenarnya terjadi dan nggak terima kalau apa <clears throat> diperlakukan seperti itu. Yang jelas <clears throat> ya fenomena ini sudah mulai muncul dari mereka yaitu mencela para ulama kita. Ya, termasuk juga yang getol namanya Abdullah Al-Ahmad. Ini yang diterjemahkan, langsung terjemahkan bahasa Indonesia, langsung disebar di channel-channel itu. Kontan langsung kalau mereka ini. Ya. Orang-orang yang <clears throat> ya selalu kontan dalam bab fitnah. <laughs> kalau kontan bayar utang tidak apa-apa. Tapi kontan dalam bab fitnah ini muskilah, ya. Muncul tulisan fulan, langsung diterjemahkan, langsung sebar di channel TWA. Ya. Ini kondisi di Indonesia juga seperti itu. Orang-orang tetap seperti itu. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin rahimakumullah uh, <clears throat> akhirnya yakni ucapan-ucapan Syarabi di akhir-akhir ini Allah alam kalau ada yang terbaru lagi tapi kemarin-kemarin sudah sudah keras ya karena sudah sampai sedemikian rupa. Di antaranya adalah ketika beliau ditanya oleh orang-orang ikhwan dari Tunisia tentang sebagian uh, mereka yang mensikapi uh, keras terhadap orang-orang yang sudah enggan untuk duduk di majelisnya Syekh Muhammad. Bagi kita kan ya wajar kalau Syekh Muhammad sudah seperti itu, ya kan? Pelajarannya sudah begitu. Sahafika, sahafika terus. Ya sudah, bukan lagi bahasa-bahasa ilmu, tapi bahasa-bahasa tuduhan dan sejenisnya sudah. Enggak mau belajar lagi di Syekh Muhammad karena itu. Nah, orang-orang yang fanatik dengan Syekh Muhammad tadi sudah mensikapi dengan sikap sifat keras terhadap teman-teman yang seperti itu. Maka ditanyakan kepada Syekh, ya Syekh, gimana ini kok mereka mensikapi begitu? <clears throat> Syekh menjawab, haula alladzina hajaruhum zalimun wa ma yanbaghi lahum an yaf'alu dzalik. Mereka yang mensikapi keras terhadap yang meninggalkan majelis Syekh Muhammad, mereka itu orang-orang yang zalim. Ya, dan nggak sepantasnya mereka melakukan begitu. Kemudian setelah ditanya lagi, kemudian beliau juga menjawab, "Alladzina yata'assabuna bil batil wa yuqalliduna bi ghairi dalil la hujjah haula'i umyan wa hadhihi tariqatu ahli al ahwa." Mereka yang fanatik dengan cara yang batil, mereka yang mengikuti taklid tanpa dalil, tanpa ada hujjah, mereka itu orang-orang yang buta. Dan ini adalah metode ahli bid'ah yang seperti ini. Haula الذين تعصبوا لكلام محمد بن هادي بالباطل ويقلدون كلامه بالباطل Mereka yang fanatik terhadap ucapan Muhammad bin Hadi dengan cara yang batil, taklid dengan ucapannya dengan cara yang batil tanpa dalil, tanpa bukti. Haula tarabbau tarbiyatan sayyi'ah. Mereka itu telah terdidik dengan didikan yang buruk. Wa yani ma tarabbau tarbiyatan salafiyah tidak terdidik dengan didikan salafiyah ma tarabbau al imam Ahmad wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ibn Al-Qayyim wa ghairihim min as-salafis salih mereka tidak terdidik dengan didikan Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah serta Ibn Al-Qayyim dan yang lain dari para ulama salafus salih sudah ya memang begitu ya kalau kita lihat tadi sikap fanatiknya mengikuti tanpa dalil, menzalimi dan lain-lain. Ya betul. Imam Ahmad enggak mendidik begitu, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Aimatul Da'wah, Najdiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah dan yang lain tidak mendidik begitu. Sekalipun mereka mengatakan, "Loh, kita akan belajar kitab-kitab Ibn Taimiyah." iya, belajar secara ilmu dalam arti apa? materinya dipelajari, dibaca, diterangkan. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Nyatanya ini bukti, ini buahnya seperti ini. Tadi yang kita sebutkan di awal sudah banyak masalah, ya kan? Yang batil dibela, yang hak tidak dibela. Ya, orang-orang baik dijauhkan, orang yang buruk didekatkan. Dan seterusnya dari fonis-fonis yang zalim. Makanya Syekh Rabi sampai mengatakan kesimpulannya alladzina yata'anuna fi ikhwanihim bi annahum su'afiqah humus su'afiqah. Mereka yang mencacat saudara-saudara mereka dengan menjulukinya sebagai su'afiqah, orang-orang jahil, humus su'afiqah justru merekalah yang su'afiqah. Justru merekalah yang jahil. Sudah. Pol sudah Syekh Rabi, ya kenyataannya sudah seperti itu. Makanya akhirnya uh, <clears throat> Syekh Rabi ditanya tentang bagaimana menghadiri eh, pelajaran-pelajaran uh, Syekh Muhammad kalau begitu kata beliau la la tahduru jangan jangan menghadiri pelajaran-pelajaran Syekh Muhammad. Ketika ada ini, oh ini sudah tadi, sudah pol tadi, ya. Orang-orang jadi agak ragu, ini betul ini Syekh Robi sudah ngomong begitu ya. Akhirnya ditanya kepada anaknya, yaitu Umar. Umar anak Syekh Robi betulkah Syekh ngomong begitu? Beliau menjawab, betul. Memang Syekh Robi mengatakan begitu, yu'akkid ala adamil hudur li Muhammad hatta yarji'a an ta'nihi fis salafiyyin. Betul, Syekh Muhammad Syekh Rabi menekankan supaya tidak menghadiri pelajaran-pelajaran Syekh Muhammad sampai dia kembali tarajuk rujuk dari celaan-celaannya terhadap salafiyin. Nah, ini sudah Syarobi sudah sampai seperti itu. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, <clears throat> insyaallah Mas ini sudah jelas ya. Uh, ya tinggal kita satu sisi kita doakan supaya Syekh Muhammad kembali kepada yang hak ya <clears throat> dulu kita nggak tahu yang begini dari Syekh Muhammad ada apa tidak kita nggak tahu tapi nggak nggak kita ketahui seperti itu tapi akhir-akhir ini tampak seperti ini ya semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan beliau dan semoga ulama kita terjaga dari ketergelinciran ya masyaih kita Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Bukhari dan mereka yang eh, murid-murid mereka semuanya kita harapkan supaya Allah Azza wa Jalla menjaga mereka dan kita semuanya di atas al-haq. Ya. Uh, ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu fitnah sekarang maupun fitnah-fitnah sebelumnya secara ringkas saja ya uh, yang pertama hati-hati dari kezaliman ya. Kadang orang menyepelekan kezaliman. Saya jadi kezaliman bisa menyebabkan ketergelinciran. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Dan Nabi telah mengatakan ittaquz zulma uh, eh, apa? Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doa itu dan Allah Azza wa Dan mendolimi itu bukan mendolimi fisiknya saja. Atau mendolimi hartanya. Mendolimi kehormatan orang, harga diri orang. Yang tadinya dia seorang syekh. ya Dihormati, bisa menjadi orang yang bisa ibaratnya diinjek-injek kehormatannya. Gara-gara ponis fonis seperti itu. Ini dolm. Ya. Dan Nabi sudah mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram. Tidak boleh di apa langgar sembarangan. Kemudian juga ya dari fitnah-fitnah yang ada bukan hanya fitnah ini dan fitnah-fitnah sebelumnya Hajuri dan Muhammad dan Imam dan yang lain Falih Al-Harbi ambil pelajaran ya <clears throat> hindari sikap bangga diri Ya, bangga diri ini ini penyakit eh, akhlak yang sangat berbahaya. Ya, ini mungkin munculnya sekian tahun berikutnya baru muncul <clears throat> efeknya. Nauzubillah min dzalik. Makanya Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadli <clears throat> menyebutkan satu bab khusus kata beliau min afdali adabil alim tawadhu'uhu wa tarkul ijabi ilmi Wa anhu. Di antara yang terafdal dari adab-adab alim adalah sikap tawadhu'nya. Ya. Tidak berbangga diri dengan ilmunya dan membuang dari dirinya cinta ketokohan. Ini penting sekali sebagaimana kata Ibn Abdul Bar. Jangan sampai orang mengatakan wah sudah itu ulama-ulama sudah meninggal, Syekh bin Bas meninggal, Syekh uh, Uthaymin sudah meninggal. Sekarang sudah nggak ada lagi yang seperti mereka. Ya. Sehingga hmm, seolah-olah tidak perlu menganggap masyaih yang ada. Semua dari orang-orang muasirin yang ada sekarang yang ada saya nggak pernah baca bukunya kecuali Syekh Albani saja. Hmm, yang lain tidak. Syarabi juga tidak, Syarabi pun tidak. Nah, kata-kata semacam itu ya, ya tidak pantas ya kan seolah-olah menunjukkan ada sifat-sifat yang tidak baik tadi. Ala kulli hal <clears throat> hati-hati dari bab ini. Ya. Kan kita semuanya nggak ada yang apa menjamin untuk diri kita selamat. Ya. Kita akan selamat kalau Allah selamatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua sampai kita berjumpa dengannya. Dan Nabi juga mengatakan terkait bangga diri ini, salah satu dari muhlikat halal yang membinasakan adalah i'jabul mar'i nafsi. Seorang bangga diri itu menghancurkan. Begitu pula gurur, tadi kita telah sedikit bicara gurur, gurur itu tadi. Sebetulnya dia nggak punya, tapi merasa punya. Ya. Atau seandainya pun punya, tapi uh, jatuh ke bangga diri tadi. Jadi sikap gurur ini yang tadi kita sebutkan ya Syekh mengomentari siapa? Fali Al-Harbi lamma gharrathu nafsuh ata bil ajaib. Ketika dia tertipu oleh keadaan dirinya ya, makanya ulama dulu mengatakan ya, atau sebagiannya nggak mau tenar ya. Kata Imam Ahmad, saya ini berangan-angan seandainya saya di salah satu lembah di Mekah saja. Kenapa? Dan apa maksud beliau mengatakan itu? Maksudnya biar orang nggak tahu saya lah. Sekarang ini saya sudah teruji dengan ketenaran. Artinya sudah orang kadung tahu siapa Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad. Nah, ulama dulu justru seperti itu. Ini bisa membuat orang tadi bangga diri. <clears throat> Ya, bisa membuat orang tadi lupa diri. Ya, <clears throat> gurur, tertipu oleh kondisi seperti itu. Ya, ketika ada orang yang mengikuti rame-rame dia berjalan diikuti. Nauzubillah ini bisa membuat orang apa? E, eh, gurur tadi merasa dirinya seperti apa begitu. Kalau sudah gurur nanti menginjak tahap berikutnya bangga diri. Kalau sudah bangga diri, tahap berikutnya sombong. Ya. Kalau sombong sudah naudzubillah merendahkan yang lain dan sudah tidak peduli dengan yang lain. Kemudian juga uh, berikutnya pelajaran yang lain uh, ya kita kalau begitu jangan merendahkan orang lain terutama uh, apalagi ulama tulabul ilm sekalipun dia itu selevel dengan kita bahkan di bawah kita apalagi lebih tua dan lebih berilmu jangan sampai ada kata-kata yang merendahkan dan perasaan merendahkan siapa tahu dia lebih baik daripada kita dan ulama dulu Ya, seperti yang kita tahu bahwa disebut alim yang rabbani, betul-betul alim yang mendidik. Ketika dia bisa dan mau mengambil ilmu dari yang selevel dan yang di bawahnya bahkan. Oke. Ya. Ini semua hal yang maklum di kalangan para ulama, cuma bagaimana mengamalkannya. Al Imam Al Bukhari rahimahullah tidak keberatan meriwayatkan dari At-Tirmidzi, mengambil dari Tirmidzi yang dia adalah muridnya. Begitu. Ya, jadi nggak boleh merendahkan. Kemudian terhadap yang lebih berilmu lebih tua, hormati. Ya, seandainya pun mungkin nggak cocok dalam salah satu pendapat, tetap menghormati. Bab pendapat itu masing-masing antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Tapi tetap hormati. Mereka para ulama atau yang lebih tua, lebih berilmu harus lebih dihormati. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan apa? Laisa minna man lam yuwakir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya. Walam ya'lam alimina haqqa. Bukan dari golongan kami yang tidak mengetahui haknya orang yang alim. Seandainya pun kita ini orang alim, seandainya kita ini orang alim, ketika ada yang lebih alim dari kita, ya, ya mereka yang diposisikan pada tempatnya, dihormati, dihargai, ya, bukan kemudian direndahkan, dibantah dengan cara yang tidak baik, diremehkan. Nah, ini harus berhati-hati. Kita nggak bicara level ulama atau level tulabul ilm atau semua level. Kita berada di orang awam, kita berada di level talibul ilm, kita berada di level para dai, kita di level para syekh, semuanya mesti begitu menghias diri dengan hal tersebut. Kemudian uh, <clears throat> jangan menfonis terutama ulama-ulama atau syekh yang jelas di atas sunnah dan membela sunnah kecuali dengan hujah yang nyata. Kan gitulah itu inti bab kita sebetulnya. Berikutnya pelajaran yang lain yang kita ambil adalah selalu mengikuti nasihat para ulama kibar. Alhamdulillah kita ini di Indonesia yang tahu dakwah sejak lama ya lewati masa-masa fitnah yang macam-macam. Di awal fitnatul Khalij, fitnah di perang Teluk ya. Perang Teluk itu ya ketika itu mungkin orang belum begitu paham apa itu salafiyah ya. Tapi ketika mengikuti ulama-ulama besar Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani, selamat Berikutnya muncul fitnah. Fitnah itu tadi apa? Perang Teluk itu ya terkait dengan fitnah. Orang-orang Ikhwanul Muslimin, Sururiyah ya, yang tampaknya seperti salafi tapi ternyata membela Ikhwanul Muslimin. Ya, Safar Hawali Salman Auda itu waktu itu. Kemudian pindah fitnah berikutnya ya muncul di Yaman misalnya Abul Hasan Al-Masri Al-Ma'ribi. Yang mereka itu awal-awalnya dinilai sebagai ulama al-sunnah. Kita yang sebagai murid-murid, yang sebagai tulabul ilm, ketika melihat orang seperti dia salah, ya kalau bukan karena hidayah dari Allah bisa tergelincir. Wah itu orang seperti itu sudah dikatakan begini-begini oleh Syekh Fulan. Nah, tapi ingat Pegangi apa nasihat para ulama-ulama besar. Ya. Dan ikuti ilmu. Ini hal yang penting. Kita ini belajar ya, ada ilmunya, ada patokannya. Kalau kita mengikuti ilmu, siapapun yang keluar dari ilmu, ya dia salah. Siapapun dia. Tapi kalau kita mengikuti orang dan kadang ilmu kita menjadi kacau karena orang, ya. Kayak sekarang ini. Jelas nggak boleh taklid. Siapa yang nggak tahu? Ada yang tahu ya, ada yang nggak tahu. Jelas semua orang paham, nggak boleh taklid. nggak boleh mencela tanpa bukti. Semua orang paham, semua orang paham itu. Ya, nggak boleh mendolimi, semua orang paham. Itu ilmu-ilmu kita itu, semuanya. <clears throat> nah, kalau kita mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, oh jelas masalah ini kita bisa menghukumi. Tapi kalau kita melihat, uh, Syekh Muhammad bin Hadi, gimana ini ya? Ini syekh besar, tapi gimana kita belajarkan begini? akhirnya pusing kita. Ya. Terus gimana ini? Ilmu kita menjadi goyah. Jadi yang benar gimana? Akhirnya kalau orang yang tergelincir setelah goyah tergelincir, oh Syekh Muhammad benar cari-carikan alasannya ya atau nggak mungkin Syekh salah. Ya, dia pernah mengatakan kalau mau men mencacat seseorang itu ya kumpulkan dalilnya dulu ya, baru menfonis. Ya. ketika orang nggak mengikuti bimbingan para ulama dan tidak mengikuti ilmu, tergelincir dan menjadi orang yang fanatik-fanatik tersebut. Ya. Muncul berikutnya <clears throat> fitnah Abdul Hasan, nanti Ali Hasan, ya. Ali Hasan yang orang-orang yang ngaku murid-muridnya Syekh Albani. Padahal Syekh Albani mengatakan saya tidak punya murid, Iya. Karena mereka duduk di majelis-majelis biasa saja. Yang muridnya si Albani itu justru Syekh Rabi, ya kan, Syekh Ali Nasir Faqihi, ulama-ulama itu, Syekh Mukbil itu yang betul-betul di majelis-majelis ilmu, ya, dengan Syekh Albani rahimahullah. <clears throat> Kalau Syekh Rabi di kelas, ya, dosennya Syekh Albani, mahasiswanya Syekh Rabi. Itu yang murid sesungguhnya, bukan Ali Hasan yang duduk di majelis satu dua jam, ya tanya jawab, bukan itu. Syalbani mengatakan nggak punya murid yang begitu. Ya, menyimpang, ya, uh, memuji-muji, apa, wahdatul adian, suatu kesepakatan yang terkandung padanya wahdatul adian, sama kesatuan agama dan seterusnya. Nah, orang ketiga melihat, wah ini yang Ali Hasan ini, muridnya si tapi ilmu begini, ini gimana ini? Nah, kalau orang tidak mengikuti ilmu akan mengatakan, wah, jadi karena orang taklid itu sudah saya ikut sajalah. Tapi mengikuti ilmu ini ilmu begini, dia yang salah. Ulama masyayikh, nih, ulama besar mengatakan begini. Jadi dan itu pesan Rasulullah al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang-orang besar di antara kalian. Kemudian banyak berdoa kepada Allah ya. Kita kadang ya ketar-ketir, khawatir <clears throat> terhadap diri-diri kita. Kalau mereka yang sudah kelas-kelas begitu ya, bisa jatuh dalam kesalahan, kekeliruan, penyimpangan bagaimana dengan kita? Kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan kita, ya kita nggak akan selamat. Dan terkadang seperti kata ulama, orang yang baik yang mukhlis itu tergelincir itu Allah tetapkan karena sebagai apa? ujian bagi kita. Ujian ilmu tadi, mau mengikuti ilmu atau mau taklid? Mengikuti yang benar atau mengikuti yang salah? Nah, jadi ujian. Kalau yang salah itu orang kafir, siapa yang mau ikut? nggak ada sudah. Yang salah orang ahli bid'ah, siapa yang mau ikut? Siapa yang salah itu orang fasik sudah. Nah, orang-orang yang tulabul ilm, orang-orang yang tadinya kelihatan baik, diuji dengan sesuatu yang betul-betul ujian. Kalau ini soal yang soal yang sulit ini, kalau ibarat kita di sekolah ya. Ada soal yang gampang, gampang semuanya bisa menjawab, tapi ketika soal begini tidak semua bisa menjawab. Tidak semua lulus dari ujian ini. Nah, kita sendiri juga begitu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab dan yang semakna dengan itu doa-doa untuk istiqamah. Kemudian jauhi orang-orang yang buruk ya. Jangan kita mengayomi orang-orang yang buruk. Mendekatkan mereka, jangan. Ya, sebaliknya dekatkan orang-orang yang baik. Jangan sebaliknya yang baik-baik malah dijauhkan. Nah, ini diantara hal yang tampak pada fitnah ini. Yang baik-baik dijauhkan, yang buruk-buruk didekatkan. Naudzubillah. Ya. Bahkan satu hal yang ya semuanya tersingkap akhirnya ya. Semuanya tersingkap. <clears throat> Tapi itu hal yang ma'ruf sehingga bukan hal yang tersembunyi. Salah satu dari orang dekat sekali dengan Syekh Muhammad ternyata <clears throat> ya dari Maroko sana. Di Marokonya sudah gempar dia sebagai penyelundup besar, penyelundup barang-barang dari Cina dalam jumlah yang besar. Beritanya kemana-mana sudah itu. Hmm. Nah orang seperti ini ke Madinah entah Syekh Muhammad tahu atau tidak, wallahu a'lam. Bab itunya nggak tahu jadi Jelas orang ini jadi orang dekat sekali dengan Syekh Muhammad. Ya. naudzubillah Kemudian uh, juga hal yang penting adalah kita uh, memberi nasihat dan jangan basa-basi ya dengan teman kita, dengan murid kita. Hal yang cukup jadi perhatian juga adalah model ini. basa basi tapi akhirnya tidak menasehati. Nasihat itu walaupun pahit tapi baik ya, ibarat obat. Kita pun yang dinasehati walaupun pahit, pedes mungkin di telinga, awalnya sakit hati tidak apa-apa sudah. Ya, ibarat kita disuntik awalnya sakit tapi habis itu sembuh. Ya. Tapi kalau kita nggak mau dikata-katai yang apa agak menyakitkan, akhirnya kita terus sakit. Nggak mau disuntik, nggak mau minum pil, akhirnya sakit terus. Nah, begitu pula kita dengan teman kita jangan oh kamu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Padahal kita tahu dia salah. Ya, kata orang pepatah Arab, kuka man sadaqaka la man saddaqaka teman kamu itu yang jujur kepada kamu kalau kamu salah ya bilang salah bukan teman kamu itu yang selalu membenarkan kamu walaupun salah dibilang benar ya sudah akhirnya sesat pun dibilang benar kamu nggak apa-apa ya <clears throat> ya sesat sedikit lah nggak apa-apa <clears throat> ini gimana kalau begitu <clears throat> dulu seorang siapa Eh, Maimun bin Mihran mengatakan kepada Ja'far bin Barqan, "Ya Ja'far, kulli fi wajhi ma akrah." Ya, pesan kepada temannya atau kepada gurunya saya nggak tahu ini perlu dilihat. Katakan di hadapanku sesuatu yang saya nggak suka. Ya. Fa ar rajula yansa'ah hatta yaqula lahu fi wajhihi ma yakrah. Sesungguhnya seseorang itu tidak dikatakan menasihati saudaranya sampai dia berani mengatakan di mukanya sesuatu yang tidak disukai. Jadi intinya apa? Nasihat itu. Sekalipun itu berat, sekalipun itu pahit. Nah, tapi itu yang menjadi salah satu sebab keselamatan. Tapi kalau basa-basi terus, akhirnya ya basi dan busuk jadinya. Nah, akhirnya sudah jatuh dalam kesesatan, kekeliruan, ya bukan menyelamatkan. Kemudian juga berikutnya hati-hati dari nemam ya orang-orang yang suka mengadu domba. Hati-hati dari orang-orang yang suka mengadu domba karena ya, di antara orang-orang dekat itu kadang-kadang melakukan hal yang seperti itu. Ya, membuat bukannya membuat kita ini baik tapi membuat kita buruk, membuat kita memusuhi orang, bukan membuat kita e, bersaudara dengan orang. Nah, ini berhati-hati ya dari orang-orang yang seperti itu. Di sini <clears throat> sebagai penutup saya bacakan uh, ucapan Syekh Rabi Allah <clears throat> di salah satu kitab beliau yaitu Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi Wal Batil. Kata beliau, "Fal 'alimul hadik al-faqih an-nasih yasuddu abwab al-fitan." Seorang yang alim, seorang yang cerdas, seorang yang betul-betul paham fikih, seorang yang betul-betul berniat baik, Abu abwabal fitan. Dia justru akan menutup segala pintu menuju fitnah dan kekacauan-kekacauan. Wa aha, Semua sarana ke sana dia cegah. Wala yushariku ahlal fitan. Dia tidak ikut, ikut serta. Dia tidak ikut serta bersama orang-orang yang suka bikin fitnah atau bikin kekacauan. Nah, saya selingi apalagi jadi tokohnya. Ya, ikut saja jangan. Makanya dulu dari as-salafus saleh ada yang mengatakan la antakuna uh, tabi'an fil khairi khairun lak min antakuna ra'san fis syarr. Kamu jadi pengikut tapi dalam hal yang baik itu lebih baik daripada jadi tokoh tapi dalam keburukan. Ya. Kemudian kata beliau wala yusyarik ahlal fitan wal ahwa fima yadurrul ummah fi diniha dan jangan mengikuti orang-orang yang suka bikin fitnah dan kekacauan dan para pengikut hawa nafsu pada perkara yang akan mencelakakan umat dalam urusan agamanya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah apa yang bisa saya bahas.